Secara khusus Alhamdulillah Allah Jalla wa'ala beri kemudahan kepada kita Untuk bisa mewajahah tatap muka dalam majlis ilmu dalam rangka Tafakufidin fitin talabul ilmu syar'i di Masjid Allah Jalla wa Ala ini Masjid Ar-Rahmah Semoga menebar rahmah sebagaimana namanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita pengkajian kitab Ad-Dul Mukhtasarah fi Mahasin Ad-Dul Islami. Mutiara ringkas yang menjelaskan tentang keindahan agama Islam sebuah risalah ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Abdurrahman bin Nasr Al-Sa'di rahimahullahu tabaraka wa taala. Sebuah risalah yang menjelaskan kepada kita tentang bukti-bukti indahnya Islam. Dari semua pembahasan-pembahasan keislaman. Barakallahu Alhamdulillah kita telah membaca sembilan poin bukti indahnya Islam dari mulai perkara akidah, perkara tauhid, kemudian perkara akhlak dan yang lain-lainnya. Sekarang kita masuk pada al-misal al-ashir. Contoh yang ke-10. Bukti yang ke-10 dari bukti-bukti indahnya Islam, bimbingan-bimbingan Islam. Kali ini al-muallif rahimahullah akan menjelaskan sisi keindahan Islam dari pembahasan warisan dan wasiat. Kalau sebelumnya masalah makanan, minuman, pakaian, pernikahan, Kemudian pembahasan tentang hak-hak antar kaum muslimin. Sekarang pembahasan tentang masalah waris, tentang masalah wasiat yang digaji yang dibahas adalah sisi keindahannya. Keindahan Islam dalam bab wirasah dan wasiat. Kita baca kalamnya muallif rahimahullahu tabaraka wa taala. قال المؤلف رحمه الله تعالى المثال العاشر contoh yang ke-10 bukti yang ke-10 tentang indahnya Islam Belum mengatakan majad bihi syari'atu apa-apa yang dibawa oleh syariat min intiqalil mal berupa perpindahan harta benda watarikat peninggalan sang mayit namanya tarikat harta benda yang ditinggalkan sang mayit ba'dal mauti setelah kematian dia wa kaifiyati tauzi'il mal dan tata cara pembagian harta waris alal warasati dibagikan kepada ahli waris ahli waris sang mayit barakallahu fikum ini poin berikutnya keindahan Islam di balik bimbingan waris. Keindahan Islam di balik bimbingan wasiat. Ikhwanullah, kita sebagai seorang muslim wajib tahu Islam mengatur ahkamul wirasah hukum-hukum yang terkait dengan masalah waris rinci detail Bahkan khusus untuk ilmu ini dikaji oleh para ulama secara khusus, secara spesial. Namanya ilmu faraid. Ilmu faraid, pembagian waris. Dan ada pakar-pakar khusus di kalangan para ulama yang memang secara mendalam, secara khusus mempelajari, mengkaji ilmu ini. Mereka disebut dengan faradiyun ahli faraid. Meskipun dalam bab yang lain kurang mumpuni, kurang pakar, tapi dalam bab ini banyak ulama-ulama yang khusus mengkajinya pakar waris namanya farawi jamaknya farawiyun barakallahu itu. nah ini poin pertama yang wajib kita fahami Islam mengatur tata cara pembagian waris. Islam memberikan ahkam, hukum-hukum terkait dengan masalah waris dan pembagian waris dirinci. ilmu ini beda dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau ilmu-ilmu yang lain, fikih-fikih yang lain, mayoritasnya dari hadis Ayatnya satu dua global dirinci, didetailkan dalam riwayat dalam hadis. Khusus untuk masalah warisan, ayatul miras, ayat-ayat yang membicarakan masalah warisan itu menerangkan dengan rinci, dengan detail tentang ahkam-ahkamnya. Artinya Allah langsung Jalla wa'ala yang menerangkannya kepada hamba-hambanya nih dapat sekian, nih dapat sekian. Kalau ki dapat sekian, dapat sekian. Dirinci. Hal yang tidak ada pada kebanyakan ahkam yang lainnya. Umumnya ayatnya mujmal dirinci di hadis. Ini tidak. Itu yang membedakan barakallahu fikum. Hadisnya nggak begitu banyak. Nah, begitu banyak. Satu, dua, tiga yang merupakan pokok pembahasan ulama dalam masalah waris, dalam masalah terlebih dalam ayat. Kata para ulama, ini semuanya yang pertama menunjukkan bab waris sensitif. Bab waris sensitif. Bab terkait dengan masalah harta benda. Dikhawatirkan akan memunculkan gesekan-gesekan, permusuhan-permusuhan, bahkan mungkin pertumpahan darah, dikarenakan perebutan waris. Sehingga secara khusus Allah Jalla wa'ala yang menerangkan langsung rinci, detail tentang hukum-hukum warisnya dan cara pembagiannya. Dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Dan yang kedua, menggambarkan ahamiyatu dalam ilmu pentingnya ilmu ini. Harus ada dari kalangan para fukaha, dari kalangan kaum muslimin yang mengerti ilmu ini. Harus yang, yang, yang, yang, yang memahaminya. Supaya jangan sampai hilang dan supaya umat Islam bisa menyelesaikan kasus waris dengan bimbingan ulama yang menerangkan kepada mereka bimbingan syariat tentang masalah waris. Barakallahu fikum. Yang kita bahas sekarang bukan detail ahkamnya, tapi keindahan di balik hukum waris tadi. Belum mengatakan setelah itu. Qala al-muallif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa qad asyara ta'ala ila hikmati dzalika biqaulih. Allah Jalla wa ala mengisyaratkan hikmah pembagian waris tadi. Kenapa? Dijelaskan rinci dalam syariat. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa ayat yang ke-11, "La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a." Kamu nggak tahu. La tadrun. Kamu tidak tahu ayyuhum aqrabu lakum naf'a siapa dari ahli waris tadi yang lebih dekat kemanfaatannya untuk kalian dikatakan la tadrun kamu nggak ngerti yang ngerti siapa Allah Jalla wa ala. Allah Jalla wa ala. lu mengatakan di sini fawadha'aha Allah taala bi nafsihi maka Allah Jalla wa ala yang meretakkan hukum waris, tata cara pembagian waris secara langsung. Binasti. langsung Allah Jalla wa'ala yang menerangkannya. Di An-Nisa ayat yang 11, yang ke-12. Dan di akhir ayat di An-Nisa. Rinci detail. Kita katakan di sini bihasabi ma ya'lamuhu min qurbil nafa sesuai dengan apa yang Allah tahu dari kemanfaatan yang paling dekat Allah Maha tahu yang ini yang ini yang akrab naf'a lebih dekat kemanfaatannya Allah yang paling tahu wa ma yuhibbul 'abdu adatan dan Allah tahu apa yang dicintai, yang disukai seorang hamba secara kebiasaannya ayyasila ilaihi maluh untuk harta tadi sampai kepada dia. Oleh yang paling tahu. Adatnya orang kalau punya harta siapa yang bisa menerima harta dia tadi? Hmm? Fulan ya ikhlas kalau fulan yang megang hartanya. Alan dia paling suka kalau harta dia diambil sama fulan, uh, eh, alan. Dia paling tahu. Ini uh, paling enak kalau harta saya yang megang dia. Itu Allah yang lebih tahu. Antum la tadrun. Kamu nggak tahu. Dia kata di sini wa ma huwa aula bi birrihi wa fadlih. Dan yang lebih layak untuk mendapatkan bakti dia dan keutamaan dia dengan tarekat tadi. Allah yang lebih tahu apa yang diinginkan seorang hamba terkait dengan harta bendanya ketika dia nanti mati. Siapa orang yang dia ikhlas, dia rela untuk mengambil alih harta bendanya. Allah yang lebih tahu yang disukai hamba tadi. Siapa orang yang lebih layak dia bantu dia kasih kebajikannya, dikasih keutamaan-keutamanya. Allah, Allah Maha tahu, lebih tahu. Dikatakan tiban zalik, Allah mentartib itu semuanya tartiban tashhadul uqul sahihatu bi husni. Allah mentartib dengan tartib yang dipersaksikan dari akal yang sehat tentang keindahannya. Keindahannya. Ini yang terdekat baru ini, baru ini, baru ini, baru ini. Ekonomi Ibn selalu memahami dengan lebih real. Dari semua ahli waris, yang paling dekat dengan sang mayit itu dua. Yang pertama, aslun. Yang kedua, far'un. Itu istilahnya waris. Kalau aslun, asal, mewasal adanya Anda yang punya harta. Asal muasal kamu dari kedua orang tua. Maka asal itu abun wa um. Bapak kandungmu, ibu kandungmu. Sampai ke atas. Bapakmu, ibumu. Ah, kakek kamu dari pihak bapak, kakek kamu dari pihak ibu. Naik lagi, naik lagi. Aslun. Ini orang yang paling dekat dengan mayit orang yang sang bayi tadi ikhlas rela kalau hartanya dipegang orang tuanya. Yang kedua, far'un. Cabangnya sang mayit. Siapa itu? Anak-anaknya. Ada anak putra, ada anak putri. Terus ke bawah, cucu-cucunya. Eh, cucu anak laki-laki. Hakata. Itu yang paling dekat. Sehingga dikatakan, dikatakan dalam ayat abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum Akrabu lakum naf'a. Disebut dua. Abaukum bapak-bapak kamu sendiri wa abnaukum anak-anak kamu sendiri. Dan kamu tidak tahu mana yang lebih dekat kemanfaatannya di antara mereka. Allah yang ngatur. Tapi yang paling dekat ini. Lalu setelah itu namanya ukhuwah. Akhul mayit. yang sang mayit. Ada kakaknya, ada adiknya, saudara eh, laki-laki, uh, saudara perempuan, ada yang kandung, ada yang seayah, ada yang seibu. Ini yang paling dekat setelah bapak ibu anak. Disertai juga dengan anak-anak mereka, namanya ponakan-ponakan. Auladul akh Anak putra, anak putri dari saudara kamu sendiri. Ponakan-ponakan kamu sendiri. Ini yang paling dekat dengan antum. Setelah itu, namanya al-umumah. Paman-paman sang mayit. Namanya amun. Paman dari pihak bapak. Namanya amun, saudara bapak. Ada yang kandung, ada yang seayah. Lalu abnauhum putra-putra paman. Siapa itu? Sepupu. Ini yang paling dekat dengan sang Majid. Bapaknya, anaknya, saudara-saudaranya, paman-pamannya, ponakan-ponakan, sepupu. Itu yang paling dekat. Nah, masing-masingnya dikasih jatah dengan makomnya sendiri-sendiri. Bapak sekian, anak sekian, saudara sekian, paman sekian. Dirinci di akamul wirasa. Ini kata beliau, hal yang sangat indah, hal yang sangat bagus, dipersaksikan dan akal yang sehat. Ini yang terbaik, ini yang bagus. Tidak mungkin dibalik, tidak mungkin yang lain. Tidak mungkin ada komplain, tidak Pak, dahulukan saudara-saudari. Akal mengatakan Tidak iso ada bapak itu Ada bapak, ada ibu. Kok masa dulu di sini? Tidak bisa. Oh, dulu kan paman-pamannya dulu. Ada anak laki, ada anak perempuan. Tidak mungkin dahulukan paman. Yang dekat siapa? Ya anaknya sendiri. Sehingga tartet tadi itu sudah menunjukkan betapa indahnya bimbingan Allah dalam Islam. Kita ya? Bapak, anak atau anak, bapak, saudara, saudari, paman, paman. Tartib. Dikatakan di sini ditartib dengan sebuah tartib yang akal sehat memproses itu sangat bagus sekali, sangat indah sekali. Barakallahu fikum. Dia mengatakan sini walau wa annahu lawakal amra. Dan bahwasanya bila Allah Jalla Ala menyerahkan urusan ini. Ila ara'innas. Kepada ra'yu-ra'yu pandangan-pandangan orang lain. Pandangan mereka sendiri. Wa ahwaihim. Diserahkan pada hawa nafsu mereka. Seleranya mereka. Wa iradatihim kehendak mereka, kemauan mereka sendiri. Terserah kamu urut sendiri la hasala bisababi dzalik pasti akan terjadi dengan sebab itu minal khalal ketimpangan-ketimpangan wal ikhtilal kekacauan-kekacauan wa zawalin nizam intizam akan rusak akan hilang uh, eh, nizam-nizam aturan main-aturan main syariat wasil ikhtiar dan akan jelek pilihan-pilihan yang ada ma yusbihul fawda mirip dengan kekacauan, keributan, keributan Akan ribut. Itu kalau diceritakan kepada siapa? Kepada manusia. Oh, tidak bisa. Saya, saya ini anunya. Oh, tidak bisa. Aku ini anunya. Aku bapak eh. Dari katanya saudara dia, ya, betul. jadi kan bapaknya. Aku dulure. Aku sih kok adikku. Jenengan terus tua, jatuh nggak pernah ngurusi kita orang sama sekali. Aku sih ngapain adikku ini, adikku mati. Aku sih oleh artai. Oh gak iso. Repot, paman ini. Aku mesti mulai kecil, aku sih ngeramu deh. Aku yang ngeramu dia. Sekarang besar, aku sekiri ya. Ganti awakmu sih ngurusi deh. Repot karena dewi. Repot sendiri karena kenapa? dikarenakan sesuai dengan hawa nafsunya, dengan kehendak mereka. Dan itu real, itu nyata. Nah, tanyakan kepada orang-orang biasa nangani keribut, keributan bab waris. Sangar, panas. Mana ya? Mana ya? Sangar, panas, siap hubungan putus. Siap hubungan putus siap gelut, siap pengadilan, siap memenjarakan, bahkan siap pertumpahan darah. Itu real. Itu real. Kenapa? Dikarenakan kembali kepada royu mereka, kepada pemahaman mereka sendiri, kepada pilihannya mereka sendiri, kemauannya mereka sendiri akan akan hancur, akan faudo, akan ribut, akan ramai. Itu kenapa Allah Jalla wa'ala Barakallahu fikum Secara khusus Langsung menangani bab ini Menerangkan langsung Bagaimana hukum-hukumnya Bagaimana cara pembagiannya Siapa yang dapat Dapatnya berapa Bagaimana ketentuannya Langsung Allah Jalla wa'ala menerangkannya Dalam Al-Quran Al-Karim An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat yang paling terakhir 176. Barakallahu sehingga ketika bab waris itu dijabarkan kemudian ditunaikan dengan bimbingan syariat itu jadinya indah. Kalau semuanya nurut, manut, samina wa ta'na akan indah. Dan akan tahu kenapa dapat sekian, kenapa dapat sekian. Barakallahu fikum. Saya bacakan keterangan beliau juga dalam tafsirnya tafsir Sa'di ketika menerangkan ayat di atas aba ukum wa abna ukum, mereka ahli waris itu bapak-bapak kamu sendiri, anak-anak kamu sendiri. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat kemanfaatannya. Dia mengatakan falau rudda tak tafsirul irsi ila ukulikum waktiarikum. Kalau seandainya pembagian takaran waris, pembagian waris diserahkan, kembali kepada akal-akal kamu sendiri, pilihannya kamu sendiri, mahasala min darar, Allah bihi alim. Pasti akan terjadi berbagai macam doror, kemadronan dan mafsadah hanyalah yang yang yang maha tahu sejauh mana itu e, eh, kemadaratan. Kenapa? Linaqsul uqul. Karena akalnya kamu tuh kurang. Wa adami ma'rifatiha bimaulaqul hasan dan akal tidak bisa mengenali nggak bisa mencerna berapa takarannya kenapa dapat sekian bagaimana cara baginya tidak mampu mengenalinya dengan cara yang terbaik. Yang layak, yang kayak apa, yang bagus, yang kayak apa, nggak bakal bisa. belum mengatakan fi kulli zamanin wa makan. Apalagi konsep buatan e, mereka tadi itu layak untuk di semua tempat dan waktu, relevan di setiap zaman dan masa. Tidak bakal bisa. Tidak bakal bisa. Hanya Allah yang tahu sehingga ilmu waris ini berlaku sepanjang masa, sepanjang zaman sampai kiamat nanti. Relevan sekali dalam semua kasus, dalam semua keadaan, dalam semua tempat, di semua zaman, di semua era, di semua kondisi masyarakat relevan. Kalau kamu yang bikin, tidak bakal bisa. Tidak bakal bisa. Akalnya kamu kurang, pengetahuannya kurang, kamu tidak tahu mana yang layak, mana yang bagus, konsep waris yang sesuai dengan tempat ini, tempat itu, semua tempat, semua masa, semua era, semua zaman, tidak ada yang bisa. Dia mengatakan fala yadruna ayyal auladi awil walidaini anfa'lahum. Mereka tidak bakal tahu anak-anak yang mana atau orang tua yang mana yang lebih manfaat bagi mereka dan yang lebih dekat kemanfaatan bagi mereka lihusuli maqasidihim ad-dunia wa dunyawiyah dikarenakan uh, untuk untuk mencapai tujuan dunia dan dunyawiyah mereka sehingga khulasan eh, ikhwan bab waris langsung Allah Jalla wa menangani diterangkan dengan rinci dalam fikih Islam. Ini keharusan. Kalau dikembalikan pada akalnya manusia, tidak bakal sanggup. Tidak bakal sanggup. Pasti akan terjadi berbagai macam kerusakan-kerusakan doror yang luar biasa. Sehingga dikatakan di uh, ayat yang selanjutnya Allah menegaskan faridatan minallah itu merupakan fardu kewajiban dari Allah Jalla wa'ala Inna Innallaha kana aliman hakima. Allah yang maha berilmu, yang maha memiliki hikmah. Barakallahu fikum. Ibnu Mitina azakumullah. Disebutkan dalam ayat yang lain setelah Allah Jalla wa'ala memperinci tentang pembagian waris, takaran waris, siapa yang dapat, siapa yang bukan, memperinci. Allah mengatakan di akhir ayat menegaskan tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah Jalla wa'ala. Itulah batas-batas syariat Allah terkait dengan masalah waris. Kata Sa'ad rahimahullah, "Aitil tafasil allati dzakarha fil mawarits hududullah." Rincian detail yang disebutkan dalam ilmu waris itulah batas-batas Allah Jalla wa ala allati yajib alwuqufu ma'aha yang wajib berhenti padanya wa adamu jawazatiha tidak boleh melampaui batas tadi wal qusuru anha juga tidak boleh kurang daripadanya barakallahu dikatakan tilka hududullah itu batas-batas agama Allah Jalla wa'ala terkait dengan masalah warisan harus diterapkan wajib dilaksanakan. Jangan melampauinya, jangan kurang daripadanya. Lalu Allah Jalla wa'ala menerangkan tentang adanya dua tipe orang. Terkait dengan bab waris. Terkait dengan ketetapan agama, terkait dengan pembagian waris. Ada dua pihak. Ada yang dikasih pahala besar, ada yang diancam. Allah mengatakan setelah itu. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم yang pertama maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam bab ini dia betul-betul melaksanakan konsep waris Islam pada tarekat yang mayit, maka Allah Jalla wa'ala akan memasukkan dia dalam surga-surganya yang mengalir bawah sungai-sungai kekal di dalam selama-lamanya itulah kebutuhan sangat besar dikasih jaminan surga ini yang pertama ada yang mentaati syariat sami'na wa ta'na langsung membagi waris dengan cara syariat apa yang dikatakan dalam ayat, dalam hadis terapkan. Samina wa ini Dikasih pahala besar surga kepada mereka. Sehingga pembagian waris secara syar'i min asbab dukhul jannah sebab orang dimasukkan dalam surga barakallahu fikum. Yang kedua, yang diancam Allah mengatakan wa man ya'sillaha wa rasulahu ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. dan barang siapa yang durhaka kepada Allah Rasulnya Muhammad SAW yang umum dalam semua kebakaran kemaksiatan terutama bab waris barang siapa yang durhaka maksiat kepada Allah Rasulnya Muhammad SAW dalam semua hal apalagi masalah waris dan dia melampaui batas batas Allah Jalla wa maka ancamannya Allah Jalla wa akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya dan bagi dia ada yang sangat menghinakan. Ancamannya keras. Ini pihak yang kedua, pihak yang tidak mengindahkan konsep Islam dalam waris. Menggunakan cara-cara yang lain, konsep-konsep yang lain, menggunakan rumusan-rumusan yang lain. Sengaja tidak mau membagi dengan cara Islam. Dikatakan maksiat, dikatakan durhaka. Ancamannya neraka jahanam naudzubillah. Barakallahu Sehingga konsep waris harga mati. Wajib wajib bagi tiap-tiap muslim untuk berhukum dengannya, membagi waris dengannya. Barakallahu Dan ingat, manfaatnya akan sangat besar. Membawa kemaslahatan yang sangat besar. Manfaat yang diharapkan oleh sang mayit, oleh sang mayit untuk anggota keluarganya terkait dengan tarikah-tarikah dia. Ya, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Allah yang paling tahu kemanfaatan-kemanfaatan yang terkait dengan konsep waris ini. Harus. Ya, tapi ketika menggunakan cara-cara yang lain diancam, dikecam, dikatakan dosa, dikatakan maksiat, dikatakan ancaman neraka, naudzubillah dan pasti akan membawa efek negatif terkait dengan anggota keluarga yang termasuk ahli waris dan sang mayit pun tidak mendapatkan kemanfaatan dari harta yang ditinggalkan. Dia yang punya harta, dia yang kemudian e, meninggal dunia, dia tinggalkan untuk ahli warisnya, dikarenakan ahli waris nggak menggunakan konsep Islam, sang mayit tidak dapat kemanfaatannya. Percuma sia-sia. Barakallahu itu. Demikian keterangan dari Al-Muallif rahimahullah dari risalahnya dan juga dari tafsir ayat barakallahu Baik, sekarang saya jelaskan supaya lebih mudah dipahami. Keindahan-keindahan konsep Islam dalam perkara waris. Ini pendekatan lebih mendalam terhadap bab ini. Kalau antum mengkaji, sudah pernah mengkaji belajar ilmu waris, di sana banyak sekali masalah azimah. Masalah besar. Fawaid azimah. Faedah besar. Hikamun azimah. Hikmah sangat besar. Terkait dengan konsep tadi. Dalam banyak sisi. Dalam banyak sisi. Yang pertama saya dahulukan. Konsep waris Islam sangat memuliakan, menghormati mengorangkan wanita. Bisa dahulukan dikarenakan e, konsep ini bertentangan langsung dengan konsepnya kaum kufar kaum musyrikin. Di masa lalu, di zaman jahiliyah, yang namanya perempuan imma di kubur hidup-hidup wa imma dibiarkan hidup tapi dihinakan. Mereka kasih haknya. Di era itu, kaum wanita sedikit pun tidak mendapatkan hak waris sama sekali. Gak boleh. Itu era jahiliyah. Era jahiliyah. Barakallahu Dengan berjalannya waktu, masih terkait dengan mereka kaum kufar, kaum musyrikin kufar. Mereka sekarang ini kebalikannya. Di banyak tempat, di banyak tempat wanita yang menguasai harta. Ya, yang menguasai harta. Entah istrinya atau ibunya. Yang lain dapat. Dikuasai oleh wanita. Ahli waris. Yang ini tafrid kurang dari batasannya, yang ini ifrat melampaui batasannya. Yang ini tidak memanusiakan wanita ngerti hak waris. Yang ini melampaui batas dalam ngasih waris kepada perempuan. Laki-laki nggak dapat. Islam pertengahan. Mereka dihormati, mereka dimuliakan, diorangkan, dikasih hak waris. Tetapi tidak semua harta dikasih bagian-bagiannya yang sesuai dengan kondisi mereka. Ada ibunya mayit dikasih, ada putrinya mayit dikasih, ada uhtun saudari mayit dikasih. Jidahnya dikasih. Barakallahu Tapi kalau semua harta dikasih sesuai dengan makomnya mereka. Mereka kaum wanita perempuan diopeni sama laki-laki. Apa gitu ya. Maka yang dikasih lebih banyak laki-lakinya daripada yang putri. Laki-laki yang tanggung jawab, yang nyari uang, yang mengurusi e, keluarganya dikasih lebih. Yang putri dikatakan nerima saja, nerima saja, masuk kantong, dikasih. Tapi dengan makamnya masing-masing dimuliakan, dihormati, tapi tidak berlebih-lebihan. Itu Islam. Dan ini hikmah yang saya yang paling besar, yang paling luar biasa dalam pewaris. Dalam pewaris. Betul-betul mengorangkan, memuliakan, menghormati kaum wanita. Dikasih hak waris barbar. Ini yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita angkat barakallahu adalah dari bab ini ya ikhwan Islam hendak menegaskan tentang posisi laki-laki dibanding perempuan. Yang namanya laki-laki itu pemimpin kaum wanita, pengayom kaum wanita, maka manzilatul rijal posisi laki-laki itu dimuliakan dalam Islam. Di nomor satu kan dalam Islam. Karena laki-laki ini banyak hal yang bakal dia pegang. Dengan tanpa mengurangi atau dengan tanpa melupakan jatanya yang putri. Sehingga dia katakan, Lizzakari misul habil unsayain. Yang laki-laki dapat dua bagian dari perempuan yang satu bagian. Dua kali lipatnya. Kenapa? Itu manzilnya kaum laki-laki. Tingkatannya kaum laki-laki. Mereka yang menjadi pemimpin wanita. Mereka yang menjadi tulang punggung keluarga. Yang ngasih nafkah kaum laki-laki. Pemimpin kaum laki-laki. Penanggung jawab kaum laki-laki. Dikasih dua. Dengan tanpa dengan tanpa menghilangkan haknya kaum wanita. Barakallahu Pahami itu. Sehingga perempuan harus memahami ini semuanya khanafitina azakumullah. Sehingga dikasih sesuai dengan kadarnya masing-masing. Difahami ya? Meskipun nanti misalkan di sebuah tempat di sebagian daerah begitu terbalik kondisinya berarti nggak syar'i. Yang perempuan telah punggung keluarga. Yang perempuan yang mencari Maisha. Yang laki-laki ning Ini kesalahan. Tetap saja dalam pandang Islam ketika ada masalah waris laki-laki dua, perempuan satu. Dewami ya? Supaya Anda tahu itu kebalik. Itu salah. Tidak bisa dalam bab-bab semacam itu laki-laki di bawah, perempuan di atas. Tidak mungkin laki-laki sebagai ibu rumah tangga, eh, bapak rumah tangga, sementara yang yang putri sebagai penanggung jawab. Itu salah. Diingatkan, ada makomnya masing-masing. Ini makomnya laki-laki, ini makomnya perempuan. Dengan tanpa dengan tanpa menghabisi atau meniadakan haknya wanita. Dikasih untuk perempuan dan dimuliakan untuk kaum laki-lakinya. Sehingga ditegaskan dalam ayat yusikumullahu fi auladikum Lizakari misal hablul unsayain. Allah yang berikan wasya kepada kamu sedangkan anak-anak kamu yang laki-laki dua bagian daripada perempuan satu bagian. Barakallahu Ini penting untuk diperhatikan. Laki-laki. Teman lagi. Ada arjo Jawa dan Lamongan ini. <laughs> Berdua ya. هذا هو هذا الباب ها Anggung ya akhi. Allah musta'an. persiapan sih. Persiapan maghrib. Bar maghrib. Wih Manju, masjid di, yo. Gak ado-ado ya. Bar salat lanjut sampai sampai Isya insyaallah taala. Kita belum bahas masalah wasiat, masih masalah waris. Dan baru dua poin kita gali terkait dengan keinginan Islam dalam masalah ini Pak Sementara cukup diteruskan insyaallah Allah maghrib. Walhamdulillahirabbil alamin barakallahu